الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده بلزوم الطاعة وبشرهم لذلك بالجنة التي فيها أنواع النعيم نعانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى أمته على الاستقامة بقوله قل آمنت بالله ثم استقيم وخير حجه وعلى آله وصحبه السالكين سبل النجاة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولازم عليها جميع عليه جميع الأحوال Masyiral muslimin rahimakumullah Saat ini seperti biasanya Kita telah berkumpul untuk melakukan kewajiban salat jumat Dan dalam kesempatan yang baik ini Saya ingin mengajak para hadirin dan kaum muslimin Untuk bersama-sama Menghubungkan serta menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat kembali akan kebesaran kekuasaannya mengingat rahmat dan nikmatnya yang tiada putus-putusnya diterapkan pada kita semua dengan demikian kita akan mampu memperkokoh iman kita meningkatkan ketakwaan kita agar kita menjadi manusia yang baik jujur serta konsekuen dan bertanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Upaya-upaya tersebut akan kita peroleh manakala kita selalu beristiqamah di dalam berbagai hal. Karena orang-orang yang istiqamah dijamin oleh Allah akan dihindarkan dari rasa ketakutan, keresahan dan kegelisahan bahkan lebih daripada itu Allah akan memberi kehidupan yang layak di akhirat nanti dengan kebahagiaan yang hakiki di dalam surga. Hal ini sesuai dengan janji Allah pada surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladina qalu rabbunallahu Allah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami kemudian mereka berpendirian teguh atau istiqamah maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata jangan kamu takut dan berduka cita dan terimalah berita gembira memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Suatu ketika ada seorang sahabat Abu Amrin bin Abdullah ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qala la as'alu an wahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, Katakanlah kepadaku tentang Islam yang saya tidak akan bertanya kepada siapapun juga kecuali kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah sumastaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian beristiqomalah dengan mengambil referensi ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas Sedikit saya ingin menyinggung tentang apa dan bagaimana istiqomah itu. Menurut lugat atau kata bahasa istiqomah itu berarti tegak, lurus, dinus, langgeng, disiplin, konsekuen, dan lain dan lainnya. Sedangkan menurut istilah wal istiqomah ya luzumu ta'atillah wa da'u fara'idillah wajibinabu ma'asihim. Artinya bahwa yang disebut istiqomah adalah menetapi atau terlalu selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangnya Kebaikan daripada istiqomah adalah kebalikan daripada istiqomah adalah munafik yaitu perbuatan yang tidak konsekuen. Imam Bukhari dalam suatu hadis menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda Watajiduna syarrun nasi dul wajhaini alladhi yati haulai wajhin wa haulai wajhin artinya dan kamu dapatkan sejahat-jahat manusia ialah seorang yang dualisme berwajah dua bermuka dua dia datang kemari dengan satu wajah dan ke sana dengan wajah yang lain. Sifat-sifat munafik itu bisa membahayakan terhadap diri seorang, juga bagi orang lain dan orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini diancam oleh Allah akan bertempat di dasar neraka yang paling bawah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Artinya sesungguhnya orang-orang yang munafik akan bertempat di, di dasar neraka yang paling bawah. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menghindari sifat-sifat tersebut agar kita tidak dibenci oleh orang lain, lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari hal ini tersebut, maka istiqomah adalah merupakan salah satu alternatif untuk mengatasinya. Karena seseorang yang istiqomah akan mempunyai pendirian yang teguh, tidak bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan, tidak bertekuk lutut karena godaan, tidak menyerah karena hebatnya rintangan, dan tidak bergoyah dengan bergoncang dalam keadaan dan istiwas dan situasi yang bagaimanapun. Pada dasarnya istiqomah itu diperintahkan dalam agama. Istiqomah dalam mempercayai keesaan Allah. Istiqomah dalam melakukan ibadah. Istiqomah dalam melakukan tugas dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Fusilat ayat 6 dan surat Hud ayat 112. Artinya katakanlah hai Muhammad Aku hanyalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepada kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa. Sebab itulah berlaku lurusa istiqamah kepada dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta wa man taba'a ma'aka wa la tabgha innahu ma ta'maluna basir. Artinya bersikap teguhlah atau istiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu demikian pula orang-orang yang kembali kepada Tuhan bersama kamu janganlah kamu melampaui garis sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengharuskan kita lah yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini Ulama membagi tiga istiqamah yaitu ada istiqamah bil, bil lisan. Artinya bagaimana lesan kita tiada henti-hentinya mengucapkan kalimat-kalimat yang ada hubungannya dengan perbuatan iman serta kalimat-kalimat lain yang ada hubungannya dengan zikrullah suka membaca Al-Qur'an dan membisarkan ucapan-ucapan yang terpuji yang diridhai oleh Allah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak membawa manfaat bagi dirinya maupun orang lain seperti mengumpat mengadu domba dan sebagainya dua istiqomah biljinan, istiqomah dalam hati artinya bagaimana kita selalu menetapkan dalam hati kita tentang kebenaran apa yang kita ucapkan dengan meyakini bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah serta selalu meyakini tentang kebenaran-kebenaran dalam Islam memelihara kesucian hati ikhlas jujur dan selalu punya niatan yang baik serta menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti hasud, dendam, ria, dan lain-lain. Tiga istiqomah bil amal, istiqomah dalam perbuatan, artinya kita tidak cukup menyatakan iman itu hanya dengan ucapan dan ketetapan hati, namun lebih dari itu harus kita ikuti dengan amalan-amalan serta perbuatan-perbuatan secara disiplin seperti melakukan salat tepat pada waktunya, memberi zakat bagi yang mampu atau bersedekah, berpuasa dan berbuat amalan-amalan yang lain dinilai baik menurut pandangan agama Islam.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 الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار ويا عباد الله إن الله يأمر بالأدب والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعين بكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم وإن يستجب لكم ولذكر الله أكبر